Alhamdulillahi Rabbil Khairil Mahdubi Alihim Bismillahirrahmanirrahim Walakad atayna luqman al-hikmata anishkur lillah Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walakad ataina lan teman-teman paring ingsun Lukmana ing Lukman. Tak paringi al hikmata ing hikmah. Hikmah niku keputusan hukum sing bener niku hikmah. Tapi zaman akhir mana maknane kiai hikmah niku kiai dukun. Niku mun salah kaprah niku sembrono niku napa? Sembrono. Allah sifatnya hakim. Hakim itu ahli ngekek hukum sing benar. Nak hikmah maknani dukun oh, bahaya nih niku. Kiai ahli hikmah maknane ahli niku. Dukun kriminal mana nih niku. Minha iku setengah sangi hikmah al ilmu tawi ilmu. Ilmu itu ngerti ini hukum sak mestine iku jenenge ilmu. Wa diyanatu solai beragama. Diyanah iku beragama secara baik wal isobatu lan bener bener fil calling dalam pengucapan wahika muhu tapi piro pro kata mutiara nih hikmah itu jamak hikam jamak hikmah mana ono kitab hikam nih wahika muhu utawi piro piro kalimat mutiara nih sinten Lokman iku kathirotun akeh rotun tur iso denukil maksudnya akeh lan ternukil maksudnya teriwayatkan Cara saya terdokumentasi. Karena ana sapa Luqman iku yufti iku ifta sapa Luqman qabla bi sati Daud sedurunge kautuse Nabi Daud. Wa adrokalan menangi sopo Luqman bisa tahu ing kautuse Daud. Dadi Nabi Said napa? Luqman Hakim niku periode sedurunge Nabi Daud sampai menangi sinten? Nabi Daud. Ya, jadi mulane kata ulama sing meyakini Luqman buatan Nabi. Senajan to pinter ahli hikmah ibu nabi mergi tiang ajam wis ajam tukang ngangon wedhus gak ganteng gak pati ganteng kok men. Bareng nabi rahir Nabi Dawud wonten dekne langsung ninggal jadi pemimpin. Wa khodalan ngalap sapa Luqman anhu sangking Nabi Dawud al ilma ing ilmu. Wa taraka ninggal sapa Luqman ninggal al futya ing memberi fatwa. Iku nunjukno nak teori ulama bener umpama Luqman iku nabi kan datangnya Nabi Dawud tidak memahjubkan dia karena dia ada nabi apapun pinternya Nabi Dawud teko langsung di ini apa? ngaji dan meninggalkan apa? fatwa ini jelas ya mereka kalah kelas tetap Wa lan dawa sapa Luqman fi dzalika ing dalam masalah mengkono-mengkono akhdihi al ilma wa tarkihi al futya. Dawe ala aktafi idza kufitu. Ala aktafi ana ta ora ngalap cukup ingsun ida kufitu nalikane den paringi cukup sapa ingsun. Manane aku fatwai mergo dibutuhna masyarakat. Saiki ana rasul, ana nabi sing luwe ahli wis tak anggap cukup. Dadi aku nganggap cukup nek ditakdir dicukupi pangeran yaiku dengan adane nabi sinten Daud. lan den dawuhna lahu maring Luqman apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarrun. Ayun nasi utai dini manusia iku saron ku elek banget. Kala dawuh sapa Luqman, alladzi la yubali in ra'ahun nasu musian. Iku alladzi ku wong la yubali kang ora peduli sapa ladzi. In ra'a lamun ningali hu ing ladzi sapa anasu manusa. Ora peduli mereka melihat musian yang wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia. Iku elek-elek wong. Mergo niku ngrusak tatanan nggih. Ini kalau terangakan ya, rungokno tenan ya. Dados kalau niku pun peneliti beberapa kitab. Sak bijak ke ahli hukum, asal gak nabi, gak rasul, itu tetap bijak nabi. Senajan to coro dohir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Nggih, saya ulang lagi penuh dengan apa? Ketegangan. Misalnya contoh gampang ya tenan. Kue nak kepengen resiko, ibu yo jawa ya bojo sitok konaah wes ayem kok misalnya tukaran ya urusan lombok urusan Belanja kan ringan tapi kena bojomu papat itu tukarannya kan seru no? seru tapi cara hukum mbah kowe iso nglakoni mbah ora muga-muga ora iso <laughs> paham nggih kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat piye-piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik ini nulung papat iku luwe apik Nah kecuali kenyataannya nerlantar orang situ elek nerlantar no papas. Ayo. Tapi kue kudu sadar, sesadar saja. Karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwani songo. Nabi Sulaiman itu kabari brohen. Sewu. Ya. Rohen tahu tak kok? berarti setahun ketemu pisan. <laughs> Nabi Dawud itu kabari satu. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi, perempuan itu lemah. Saya ingin nolong orang lemah itu baik. Kalau nolong satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusi nih. Dirabi, kalau kita nolong tok rodayu mesti efeknya. Wis demenan kok angel temen No. Oh, angel temen wis vulgar wis model ilmu ruhen wis apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan loh. Dirapi. Itu cara, tapi rasa lakoni. Wong kowe ora kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake, prakteknya kiai-kiai Jawa Timur banyak, bujune tetep apa. tapi sing di, tau dirabi rong pulau. Gue sing loro cadangan, oh. Sing loro kan dipegat-pegat angger bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tau ngrasakno wong wong 20. Tapi ora sandekan, kok nak sandekan Mas masalah dalam fikih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngakon. Jajal sama delok sejarah wali songo. Sunan Bunang ibene kali Jogo, kok kali Jogo ibene kan silang-silang mereka Joko tingkir mantune iki ngok silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu rasul. Saya ulang lagi itu rasul. Jadi rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Lokman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur dia ora tingkatane tetap dhuwur Rasul. Ya itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Nah, itu kalau kita ndak ndak punya nyali. Nah, ini penting kalau terang no. Paling enggak kue janggal kena apa Rasulullah, para nabi gue berpoligami. Kue raiso ngelakoni lah, ojo terus janggal kafir kena janggal. Kalau nu ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hipersek. Karena seknya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hipersek, sek yang berlebihan. Ternyata penulisnya karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah khusnudon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, mau dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena satu tambah satu tetap satu, karena lari lari satu, kadang lari dua-duanya. <laughs> Jadi itu kan gambling ya apa berju, berjudi. Atau delian, atau senake ning ndi ono delian ya. Tapi apapun itu, kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya dua itu lebih baik, harusnya empat lebih baik. Kalau punya satu saja masalah, berarti empat lebih. Masalahnya kita hanya ngomong gitu terus. dan nah, terus hukumnya bagus, Gus? Hukumnya yang ngono iku, ngono pokoknya paham ya hukumnya bagus, Hukumnya yo. Ya. Misalnya kayak kula mulang, mulang wong siji ku HP, mulang wong loro lu HP, mulang sak musola lu HP. Tapi nak kowe mulang ngemra bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musola. hukumnya ya semuanya itu. Lah terus piye? Ya rapi piye-piye, hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu Rasul itu di atas hikmah. Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita ya tak dudono bodone wong zuhud. Tapi lu bodoh gue ya maksudnya ki bodhone wong zuhud tetap lu bodoh Oh Ana wong zuhud juga iduwe wong kafir. Dikeki wong kafir sak juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuap. Engko nambah contohno partai tertentu ning Indonesia sing non muslim ojo ojo contohnya ojo partai. Partai iku sebulat padha bulat ya lah. Sing bulat maksudnya. Tak ini malah ya. Misalnya Mustafa kan nih zuhud, jenggoten dilo terus kadang mbebo rahum, ra wong wong, pokoke modelnya jadab terus koyo wis soleh-soleh. Iku nak dikei dhuwit non muslim sak juta iku gak gelem, dipakano anak wedi haram, disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit sak juta. Pilihannya apa? Diobong Enggak misalnya kue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa satu juta ini diobong? Kalau diobong tabzirul mal, menyanyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggu benti gue wong fasek. Wong fasek pe demenan ra duit. gara-gara buka sak juta di alat demenan. Kue rawani mangan buka ana wong fasek, jebule malah tinggu. Demenan. Kue rawani mangan jebule tinggu. Keburu keburukan. Makanya itu masyur perdebatan ulama Al-Azhar itu. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sodako, Sisi tok nompo, sisi tok ora. Jare sing ranompo, ulama kedonyan dikek dik pejabat fasek nompo. Jare sing nompo, Kiai Bento, iku duit nak dicekel pejabat fasek. kemungkinan digo demenan digo fasek fasek. Cekel kiai, uh soleh. <laughs> Dadi ilmu bejuh zuhud iku beda, Mas. Mulane kowe aku tetap dhuwur aku makome. Mbah ya kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ora Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. <laughs> Makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manakibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal, maksudnya, yang mansub ilahi, yang yang memang orisinal ada sanatnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus itu cara hadis mudallah sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopo mat madhab. Tak contoh nopo gini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa. Misalnya Abu Jahal dijak urip. Ruhin mbek Mustafa. Ruhin itu tapi Ruhin gak sufi masalah engko gelemnya mergo butuh duit. Misalnya mus kowe saiki dikek Abu Jahal, dikek dhuwit sak juta. Kamu Mustafa, aku loro jenengan kok unik, tak kayak dhuwit sak juta nggih. Ampun, dosa. sangka Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem gelem. Terus digo tombok Mbak Abu Jahal, digo tombok lah. Coba sekarang Abu Jahal make itu untuk tombok, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena dengan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet apa? Kalau orang zuhud kan asal nggak make, Ya sudah, supaya gak resiko makan haram. Kata Abdul Qadir. Tapi kalau jangan niru ya, kalau nggak kelasnya jangan niru. Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa coba? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita. Namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli homer, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam lah. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya Kefwan. Kata Nabi, saya diberi ilmu lima yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh mangan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga kok aneh. Nabi kok nabi yang nabi pilihan kok malah nggak boleh eh malah boleh ya, malah boleh memanfaatkan oh ini mah. Terus ulama-ulamanya ulama Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kok kaidahnya adalah darul mafasid mukodamun ala jalbil Mas Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya lah tentara, misalnya perang sama Papua, Papua yang pengacau keamanan, bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalik, monggo ini gadani jenengan, jadi sate meneh. Atau disita, tapi coba pangan babi, nah contohnya babi coba pangan, mereka haram ainiyah, Noah. Faham ya? Nah, termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah, ada wong wedok kafiroh perang kalah. Kan cah wedok iki jadi amat. mereka nak bela wong kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. tidak ada dikeloni rugen, kan terus ngelahirin cah keriting-keriting mukmin. <laughs> tetap manfaat. lagi jenenge amat, napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok, kan Gentinya akad ala ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ono cawidok sepuluh. aku imame. Iki rambutnya lurus, ya sih kayak ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa dari tak silang-silang ben kewapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. <laughs> Jadi nan, orang kok langsung mek sitok halal harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus neng Jakarta buat cekli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen tetap lahir mukmin. Selanjutnya bawa building tapi tetap mukmin. <laughs> Kruiting pelayan tetap neng musola. Wong eh merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatkan sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram ambek halal ambek ini. Ambek halal, mergo halal plus darul mafasi. Saiki misalnya aku digarong penjahat. Terus contoh gampang aku digarong penjahat. Tentu penjahat garong aku gawa senjata. Bareng tak no, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo ada jenengan betul wangsul. yo tigo jahat meneh blok goblok, paham gak? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Ngono maksud paham? Timbang kembali ke gerakan Papua Orang Ora iso terus Mustafa pepe khusyuk. Mboten hae eh, haram niku haram. Terus bawa wacana salam taufik. Ora ono. Salam taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kuwe mazhabe. Paham tak maksud? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun coro dohir nyaman yang soleh. Berhubung dunia subhat atau moh. Faham ya? Tapi kayak jo niru, nak solem ngene iki sadok niru Mustafa. tetap kula lah setuju. Kula misalnya nyuwun sewu ana wong kafir nyumbang kula satu juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang satu juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, nah, no? Kue paham tenan to, mas. Dene gak ikhlas ilmu mungkin aku yakin. Sing khusuk-khusuk ning kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu, ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes saiki jawab kan. Wayo ora wayo ape di? Ape wayo. <laughs> Wes paham berarti dan. <laughs> Tapi bahaya di kanggo kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab ae dadi hukume apa wayo tapi dipraktek, dipraktekno. Bahaya wayo. Lah iku sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Tapi ya wattaqwa. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mulane nggone Quran nak ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembah likan jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khilul lahum walahum yakhilluna lahun ora iso wong mukminah sing wis iki Islam dibalekno ning bojone sing kafir engko ora dadi produksi wong kafir Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, ku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma Terus kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan iku hebatnya Nabi. Jadi kalau ini malah, mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, Mus. Islam ojo nuruti rasa. Islam iku nganggo nganggo ilmu sih. Engko lagi nganggo rasa. Ya mulane lah Lukman niku mau nyun sewu mau wong soleh. Tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang, perperang yuk rapi, perperang rapi. Homan ke wong nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong-ngomong bijak kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso no. Nak Rasul gak ngomong ngomong hikmah yo perang no kebatilan gak wani man mulan terus man gak gak wes cukup derek jenengan mawon nah iku saiki gak gelem wong zuhud kon wong alim ngrasa luwe soleh luwe adoh kosub subhat sembrono ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim wong alim biasane rada sarap sidik-sidik, perkarane ini ruwet panjen hukum wis napa ruwet. Faham gini, ya? perlu kalau sampai no jenengan ngerti. Ya halal halale mulane kabeh nabi ku mesti ape. Nabi Ibrahim, Nabi Musa honi mah. Yo ya no masuk akal piye dunia ada uang kafir ku dari haram. Saya juga uang kafir di duit. Ono sing rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya uang Korea Utara, Korea Selatan, coba ya, transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke okay, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya. Yang sudah rupa-rupa uang yang Ojo babinya loh, nah babi kan haram ainiyah, nama. Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Melane terus fakulu mimma ghanimtum halalan tapi Tapi ya wattaqwa. Karena ini riskan. Mulane ngaji. Jadi kenapa Lokman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan fat. Karena tadi ilmu wong soleh sekelas Lokman itu tidak papanya dengan ilmunya Rasul. Rasul Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebati kebatilan tentu lebih mau lebih resiko. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid menolak mafsadah disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang, dihilang.